الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكر حبيبه تتنزل الرحمات اللهم صل وسلم وبارك ومجد وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا محمد سيد سادات وعلى آله وأصحابه لذوي المقامات والقرامات أما بعد sing kula mulyakaken dumateng para habaib yang maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu dan para kiai, para asatidah sing temriki majelis kita akan mawon mugi-mugi para habaib, para kiai lan para asatidah diparingi kali Allah taala panjang umur sehat wal afiyah. Mugi-mugi diparingi barokah setiap langkah nipun Sakit bimbing kita sampai binjang-binjang Kita ketemu kali kekasih kita Sayyidil Wujud Di Nurainil Mahmud Sayyidina Muhammad Dan Bapak Ibu sing kula mulyakaken mugi-mugi kula kali panjenengan rawuh tembriki Boten medal dugi majelis niki kecuali dosa kita pada diampuni sedanten kali Gusti Allah. Rezeki kita dikata kentur barokah Anak putu soleh lan solihah Mugi-mugi pinjang-pinjang kita dipungkasi kelawan husnul khatimah Kula remen seneng melikani hadir temriki Keranten ingin winginane sempat kula diundang pengawasan ten Samarinda temeriku diundang kali perusahaan Wika Kengen nyukani tausiah mateng bos-bos wika se-Indonesia Mantun iku kalau ditawari kali bupati Kukar kengken ceramah Dek gene lokalisasi Waduh iki Ati kulo lokalisasi Ternyata subhanallah Mau Ustaz Mau Ternyata kula mlebet mriku subhanallah. Ternyata bose kali karyawan nih. lokalisasi ini karyawan apa PT Karyawan nih niki sing paling akeh wong Malang. <laughs> Aduh. Jadi lek nangge ini balik papan menuju Samarinda enten terkenal kilometer sepuluh yo ya iku nggene. Bose ternyata tiba ewong. Kota Koni tiang pun disampean Pulau bulu lawang. Pulau mboten nyebutakan bulu lawang putih buatan ngertos. Tapi nelikane tuh dugi temriki alhamdulillah alhamdulillah Subhanallah oleh karena niku kula pesen Bu, Pak. Lek anak anake sampean kerja nang luar pulau gak jelas. Boten usah diizini. Kebanyakan sing kerja temriku kene biasane pun dipancing-dipancing tirose kerja temriku kerja teniki bayaran ini mang juta saulan tiba eh tidak dosakan koyok ngoten naudzubillah min dalik tsumma naudzubillah ternyata kita lenggahkan majelis Riyadul Jannah kula remen sangat keranten nopo Keranten nikilah majelis yang bisa menghapus dosa kita semua wonten Syekh Utbah ketika Syekh Utbah Imamul Madinah ketika beliau salat ketika beliau salat setelah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah iki Syekh Utbah alim allama Asyafi'i tapi masuk kalangan nun saya mawon dipercaya di Madinah Madhab ini pun padahal syafi'i dipercaya oleh maliki Subhanallah Tetap beliau menggunakan apa madhab yang diinginkan Ternyata subhanallah bukan kata sekali kalau mengenani Kalau umroh Ada wong duro kok ngamuk-ngamuk dewi Ampun nah, ten nggih, berarti kalau tiang duro sebab ibu pak Kalau cedeki Loh Napa opa kok ngamuk, Pak? Anu iki. Mosok Rasulullah gak NU. Loh, kowe oh, wong dura iki. Tak langkong. Kenapa kok sampean ngomong Rasulullah tak NU? Langki buktiin gelak salat subuh ada kunut. Berarti Rasulullah bukan NU. Niki. Boten ngertos masalah ngoten niki. Ternyata subhanallah Seutba ini ketika setelah sholat dikir Ada orang yang banyak maksiat Ketika datang ke Masjid Nabawi Membawa ribuan dosa, jutaan dosa Maka beliau ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau orang sudah berhadapan dengan makam Nabi maka ada ta'alluq antara hati dia dengan Nabi pastilah dia menangis kepada Nabi Muhammad siapapun orangnya dari manapun orangnya jikalau dalam hatinya senantiasa membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad apalagi membaca Allahumma salli ala ruhi Muhammad fil arwah wa jasadi fil ajsad fi kubur wa ala ali wa sahbi wa sallim baca itu semua sebelum tidur maka jangan menginjak Masjid Nabawi sudah terdengar melihat kubatul khadra pasti orang itu akan meneteskan air mata pasti dia akan mengatakan ya Rasulullah jina zairina ilaika ya Rasulullah pasti nangis sama dengan orang seperti ini yang banyak maksiat dilihat oleh Sayyid Utbah orang ini menghadap makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serasa seraya orang ini mengatakan ya Rasulullah قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا فاستغفر الله لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما يا رسول الله saya ingat Saya membaca firman Allah Jikalau ada orang yang mendolimi dirinya Banyak maksiat ya Rasulullah Ketika banyak maksiat ya Rasulullah Kemudian datang kepadamu ya Rasulullah Mereka memintakan maaf Kemudian Allah akan memberikan satu keistimewaan apa? Rasulullah akan juga memintakan maaf orang itu dan orang itu akan diampuni oleh Allah. Saya datang ya Ya Rasulullah, saya datang minta syafaatmu. Ampuni kami. Mintakan kepada Allah bahwa semoga Allah Ta'ala akan mengampuni aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya minta ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah saya berlumuran dosa. Ampuni saya ya Rasulullah. Maka orang ini meneteskan air mata. Setelah meneteskan air mata, ya Rasulullah, saya yakin dengan firman Allah tersebut maka engkau juga akan mintakan ampun untuk saya ya Rasulullah ampuni mintakan ampun kepada Allah bahwa saya banyak dosa ya Rasulullah nangis orang ini keluar dari Masjid Nabawi langsung saya utbah dalam keadaan tertidur didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Nabi Muhammad Katanya Nabi Muhammad, "Ya Utbah, adrik hadar rajul al-asi, faqul qad ghafarallahu lahu dunubahu kullah." Wahai Utbah, tututin orang itu. Dia banyak maksiat. Dia banyak maksiat. Katakan kepada dia ya Utbah bahwa Allah taala sudah mengampuni dosanya gara-gara Rasulullah mintakan ampun kepada dia. Gara-gara saya yang akan mintakan ampun kepada Allah. Katakan ya Utbah kepada orang itu bahwa orang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin majelis ini tidak ada yang tidak ada barokahnya kecuali setiap detik setiap langkah dan pastinya kita akan keluar dari majelis ini dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya pun jam 11. Ini lumayan di ceramah paling enak gitu. Titik dan mulih. Hmm. Ini kau biasanya lekor korwil niki jam 11. Jam 11 mari, tapi niki kurang 10 menit niki rupane. gitu? enak to? Pulau sengena, alhamdulillah. Kita terusakan malih ternyata solawat bu Dengan barokahnya solawat Orang akan mendapat keyakinan Allah Ta'ala akan zadal yakin Ketika ada imam syekh Tak sini tak niki tasik besar, imam besar, saya Wahab saya Wahab zuhaili Dia ditanya, "Ya Syekh, wa kaifa idza arada ayyazida imanahu wa yakinah?" Bagaimana ya saya supaya iman yakin bertambah, keyakinan bertambah? Maka saya ini mengatakan kalau kamu kepingin keyakinan bertambah, kalau kamu kepingin tak keyakinan bertambah, maka faaksiru salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingali kiai-kiai Pak, habaib-habaib, gus-gus jarang sing kerja Sampeyan tumon ana kiai dodol koran mbeca mboten ngalor ngidul golek utangan mboten enten kok saged rezekine kuwatatur barokah karena punya keyakinan Kenapa kok punya keyakinan? Karena keyakinan dipupuk dipupuk dengan membaca solawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah memperbanyak solawat pasti ditimbulkan keyakinan. Yakin. Barokai riyatul jannah. Barokai moco solawat. Rezeki kati akeh barokah. Yakin. Barokai moco riyadul, riyadul jannah. Solawatan di riyadul jannah. Yakin sing durung hajilan umroh. Dikampilakan hajilan umroh. Wonten cerita sing cerita niki sing cerita putrane Pak Bu. Anak pitulas. Tapi sing rolas duwe pondok pesantren Sisa KB ini pun dosen, pengusaha. Ditangleti, loh Ibu sampean kok ini? Sebabnya nopo Ibu sakit dadosaken putra ngeten iki celak kali Kiai Hamid Pasuruan. Beliau angsal amalan yang mana ketika dapat amalan yakinnya bertambah, yakinnya bertambah dan yakinnya bertambah. Nama amalan nopo? Nelikane ibu tasik boten gada nopo-nopo. Ibu niki matur mateng kiai-kiai. Kula niki pun donga. niki pun sodako. Tapi kok pancet melarat dok? Kiai. Kan ngoten nggih, Bu. Bu. Loh, rumangsa ya. Oh, gam pilek sampean kepingin soge yu, kira saya ya. Sampean mari salat maca eh, Al-Fatihah ping 20. Mari ngono, mari salat maca Al-Fatihah ping 20, selawat ping 100. Lek wis petangulan nang kininya yu. ya dia Yai. Diamalaken. ولا Amin, آمين ولا الضالين Amin. الله ولا الضالين ala Muhammad ping 20 ditambah sholawat ping 100 Subhanallah sak manten petangulan lapor dumateng kiai mantun kiai Oh lah sampean kepengin opo, Lah kula kepengin sogi kiai Oh, ngene mawon, sampean kepengin opo wae, sampean sebul maca Fatihah bek selawat sebulan dadi. Loh, Nggih ta? Oh, nggih. Yakin mboten? Yakin ya. ya. Langsung dipraktekake Bu. Mantun dugi kiai langsung nang ngene tuku emas gak tanggung-tanggung. Melbu tuku emas tanglet. Mas pinter niki? Oh niki puluh gram. Oh nggih. Dicekal. akan bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin amin. Allahumma sholli ala Muhammad disebut no. Bu, ditumbas Bu. Boten kalau cuma nyebul mawon. Benjing dugi male Ketika dugi tirase Kok dereng payu Ditangleti Mas Niki singkali kali dosa gram Oh nggih Bu niki Dijakel difatihai meneng wala amin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dibalik akan mati dirose sing satean ya napa Bu ditumbas mboten kula cuma nyebul sing satean lho lah kok disebul-sebul terus Ternyata mantun niku tigang dintene langsung dugi male kate nyelang sing 20 gram kate dipendet tirose sing satean. Bu, ngapunten niki mas kula, kula sate, mboten damel sebul sebulan. Terus ternyata nopo? Ternyata sebelah ini sing mboten terami, Bu. Sebelah ibu niki enten tiyang soge kaget ningali penjual koyok ngoten langsung mas tolong hargai si ibu ini ibu mau beli kenapa mas ngomongnya seperti itu iya pak ini ibu sudah tiga kali ini gak beli pegang ditiup pegang ditiup ini saya jual bukan untuk ditiup tiupan pak bener bu Enggih. Loh. Ibu gak punya uang. bot. Loh, tapi ibu kok mau beli? Karena saya punya keyakinan diajari kiai. Langsung subhanallah. Orang kaya ini langsung gemetar Dengar bahwa dia punya keyakinan dengan membaca solawat, dengan baca fatihah, dia punya keyakinan. Maka orang kaya ini mengatakan gemetar dalam hatinya, Ya Allah, saya yang begitu banyak harta, saya belum punya keyakinan seperti keyakinan ibu ini, Ya Allah. Langsung sanjang ini penjual emas, berikan kepada ibu ini, saya yang bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Ini gila barokai fatihah solawat sebul dadi. nah oleh karena ini ibu ulawang ayo menisuk bareng-bareng nangge ini toko emas Oke, bareng kabeh nang tuku emas bareng nyekel kabeh sebul kabeh meneh teko meneng sebul meneh meneh maca Fatihah, solawat sebul meneh. Engko lak pasti. Lak bojo sampean lak saaken. nek bojo sampean. Dan saya mau ternyata solawat subhanallah dengan solawat inilah maka kemarin ketika dipacet guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bercerita subhanallah ketika beliau berangkat haji Ketika di bandara didengarlah ada suara ibu yang menangis. Coba. Karena beliau seorang yang istimewa, dengarnya ibu menangis karena apa? Karena subhanallah di sini ceritanya hebat. Nek kita ngrungokno wong wedok nangis is biasa, Pak. Apa? Oh, biasa bojone Cak Adul tukaran nabi Cak Adul. Bojone iki tukaran. Niki mboten. Ketika ditanya, kul, tanyakan kepada ibu ini, kenapa kok menangis? Di mana begini, Bu, guru saya tanya, sampai kenapa kok menangis? Saya menangis karena saya dapat musibah. Ubtuli itu, saya kena musibah. Diberitahu tahu ke Habib Umar, ya Habib, ada aku tuliat ini ibu dapat musibah. Kul mada musibah itu? Musibah napa bu panjenengan? Kulo tigang dinten niki kena musibah. Musibah napa? Tigang dinten niki kulo mboten nate mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget. Lapor matang Habib ya Habib Beliau tiga hari musibahnya enggak ketemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Katakan, apakah setiap hari mimpi ketemu Nabi Muhammad? Bu, ketemu Nabi Muhammad, Bu. inge cuma tigang dinten kalau wingi kula mboten kepanggi dalam mimpi ini pun kula nangis gara-gara mboten kepanggi kali Nabi Muhammad dalam mimpi kula. Kul ilaiha sal ilaiha kam marra tusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takono ping pira setiap maca selawat sehingga koyo ngono. Dijawab, Bu, panjenengan saged ngoten niku sedinten ping pinten maca selawat dumateng Nabi. Dijawab, kula paling titik 15000. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita kapan sakit ningali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna bi ru'yati sayyidina Muhammad akrimna ya Allah akrimna akrimna bi ru'yati sayyidina Muhammad semoga kita bisa melihat Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi kita amin ya rabbal alamin cerita yang begitu hebat lagi dikupas yang di Sayyidina Umar bin Khattab ketika jalan-jalan Ketika Sayyidina Umar bin Khattab jalan-jalan Malam setiap malam Sayyidina Umar pasti jalan Mengelilingi Madinah karena takut jikalau ada salah satu masyarakatnya Umatnya yang kelaparan Maka beliau jalan-jalan seperti itu Maka didapati Sayyidina Umar Ada rumah yang masih Nyala lampunya Diampiri oleh Sayyidina Umar Ternyata Sayyidina Umar mendapatkan suara dengan tangisan Terpancinglah Sayyidina Umar dengan suara dan doa tangisan tersebut Maka didekati oleh Sayyidina Umar Maka ternyata doa dan tangisan ibu tua ini meluluh lantahkan gerak atau badannya Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar bersimpu, Pak. Bersimpu, Bu. Langsung nangis gara-gara doanya ibu ini Sayyidina Umar langsung bersimpu tidak kuat, tidak punya daya dan kekuatan gara-gara gara-gara mendengar doanya ibu ini dalam rumah. Apa yang dipanjatkan oleh ibu ini? Ternyata doanya yang membuat Sayyidina Umar lemes. Doanya ya Rabb Qad qabatta ruha habibika Muhammad Ya Allah Engkau telah mengambil kekasihmu dulu ya Allah. Lima akhartani an qabdatika ya Allah. Ya Allah, kenapa engkau mengakhirkan engkau tidak mengambil nyawaku dulu sebelum Nabi Muhammad ya Allah? Ya Allah, kenapa engkau mengambil nyawanya Nabi Muhammad? Kenapa engkau mengambil nyawanya Nabi Muhammad dulu ya Allah? Kenapa tidak mengambil nyawa saya dulu ya Allah? Qad faraqtani baini wa baina habibi fid dunya lan tufarriqni baini wa bainahu fil akhirah. Ya Allah, jikalau engkau telah memisahkan aku dengan Rasulullah di dunia, maka jangan kau pisahkan aku dengan beliau di akhirat ya Allah. Nangis Sayyidina Umar. Ya Allah, Jikalau engkau telah memisahkan kami Memisahkan aku dengan Nabi Muhammad Maka jangan kau pisahkan saya Dengan Nabi Muhammad di akhirat ya Allah Sayyidina Umar mendengar doa seperti itu langsung nangis Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Lemes Sayyidina Umar Mendengar suara ibu yang berdoa begitu hebat Begitu hebat dengan doanya Ya Rob. Jangan kau pisahkan kami di dunia ini. Engkau telah memisahkan kami di dunia, maka jangan kau pisahkan kami di akhirat dengan Nabi Muhammad ya Allah. Bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin? Kapan kita bisa membayangkan bertemu dengan Nabi Muhammad? Kapan kita sebelum tidur kita terbasahi lisan kita dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, cerita nyata yang digubas di dalam kitab Nawatir. Seseorang ketika pemuda tawaf sa'i subhanallah di antara orang kalau senantiasa membaca solawat maka dijamin husnul khatimah. Kalau nginane angsal setahun Kulo semerap piambe, Ningali piambe, Wonten tiang Sedo dihinakan kali Gusti Allah Ternyata tiang niki Sebab jalaran dihinakan ketika sakaratul maut jadi tiang niki disukani sakaratul maut boten tanggung-tanggung sampai rongulan sakaratul maut. Ya Allah naudzubillah min dzalik mana naudzubillah. Kalau ningali nangis nopo kok nangis Sebab bibir atas kali bibir bawah pun boten wonten bibir kecuali darah terus cucuran darah. Kalau ningali ya Allah, kalau tanglet anak eh, Mbak, ini papa kenapa? Papa seperti ini selama dua bulan Pak Ustaz. Sakaratul maut. Eh, eh, eh, Gak mati. Terus sampai dua bulan seperti itu ya Allah. Padahal Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiang lek sakaratul maut qadar bisayf mi'ati bisayf seperti orang yang dicacah-cacah dengan 100 kali dengan pedang. Sakit. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya mengatakan jikalau gigi tidak ada hubungan dengan ruh saja sakitnya masya Allah. Bagaimana dengan ruh sendiri ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Pantas jikalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya beliau mengatakan ya Jibril Kaifa ummati ya Jibril? Ya Muhammad ya Rasulullah umat panjenengan lebih sarah. Lebih nemen ya Rasulullah. Ketika dicabut ke uh, Rasulullah. Malaikat Jibril tolong Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Umat panjenengan lebih parah ya Rasulullah. Idan خفف الخفف ummati وثقل thakkil alayya ya Jibril kalau begitu tumpahkan sakit kepadaku ringankan untuk umatku ya Jibril ketika sakaratul maut kalau ningali koyo ngoten ya Allah kalau wacaaken surat Ra'd dadi lek enten tiyang kajenge sedo mboten sedo-sedo jenengan wacaaken surat Ra'd Insya Allah cepat amblas. Tapi nun saya mawon le sakarotul, ojo koncone ngelu titik roat, Encok titik roat, amblas Niki subhanallah ternyata kalau kau yang ngeten pun boten wonten tentang beri bibir pun dicopoti terus. Ya Allah, mantu niku lo sanjang dengan ini putrane putrine Mbak Insya Allah dalam sekejap Bapak sudah nggak ada Insya Allah Ya Pak Ustadz semoga Pak Ustadz kasihan Pak Ustadz Ternyata kalau tinggali sukune pun adem kalau tinggal ini kita rumah sakit Saiful Anwar tanpa film melati mantu niku angsal satu jam langsung anak ini pun kulo Ustad Pak Ustad Pak Ustad ada apa ada apa Mbak Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak sudah nggak ada eh, Kok alhamdulillah? Innalillah. Oh ya innalillah innalillah. Saking senengnya ketika bapaknya meninggal. Kenapa? Dua bulan sakaratul maut. Ya Allah. Ini berbeda apa ketika itu saya tanya Mbak kalau bisa nanti Mbak bisa ke rumah saya mau tanya iya ketika teng rumah kalau tanya Mbak Bapak kok bisa seperti itu apa Iya Pak Ustadz Bapak ini agamanya dua Pak Ustadz Kalau di Bali dia Hindu Karena takut dia nggak dapat harta warisan Maka ke Blitar dia masuk Islam Ke Bali Hindu Blitar Islam Dan yang paling saya ingat Bapak ini Ketika saya ngomong tentang Nabi Muhammad Eh dia ngomong Nabi Muhammad kok gitu Nabi kok banyak istrinya dengan kalimat itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tapi kenyataannya ketika kula kalau ingin aneh umroh ada orang yang meninggal dalam keadaan saya husnul khatimah saya jamin. Kenapa? Ketika kula mantun sa'i wonten tiang dalam keadaan sakit goteli dodonipun pandangan ke depan saya kalau diberitahu kali jamaah Pak Ustaz niku rupane tang Indonesia nggih. Bu, Indonesia nggih. Indonesia pun di Surabaya, Pak Surabaya ini pandan monggo-monggo. Subhanallah si bapak megang dada dalam keadaan pandangan di depan seakan-akan mengatakan bu e bu e sampai nonang anak e e bu bu e are are ojok tukaran yo sing sabar sing sabar iki bu e, aku ketok onok wong ganteng awe-awe bu e. Ana wong ganteng awe-awe E. Allah wong ganteng awe-awe kilo lho E kate nyeluk aku bu e. bu E, sabar Bu E yo. Ya. Aku tak melok wong ganteng iku E. Kita kajengi talkin boten sakit ternyata dia lebih fasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditambah labbaik ya Allah plak dalam keadaan tersenyum subhanallah Subhanallah kalau wangsul, kalau telepon rencang, tiang pandaan, onten namine niki, onten ustad, nopo ustad, niki, nopo, oh kok sedon, kok hebat, kok ingin oh gak pantas ustad, tiang niki, lek pun solawatan, tahlilan, boten kajengi udur, udur ya nopo pasti dugi. Senajan mantu, dee tetap hadir walaupun sekejap. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sing terakhir, terakhir. Angsal toh? Angsal buatan iki terakhir. Eh buatan angsal kok dekek gula. Buatan apa Gus nggih, Kedip. Terakhir kita buka di dalam kitab Nawadir ada orang tawaf. Ketika tawaf dia cuma membaca solawat Solawat Allahumma salli ala Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Sa'i gitu Kemudian dilihat oleh Syekh Syekh Abdul Wahid Zabidi dilihat Ditanya Eh ya fulan Kenapa kamu nggak hafal? Apakah kamu nggak hafal doa tawaf, doa sa'i? Maka dia mengatakan saya hafal semua kiai. Tapi kenapa kamu kok nggak baca? Karena saya mendapatkan peristiwa yang saya tidak akan meninggalkan solawat sampai hidup dan sampai akhir mati saya ya kiai. Kenapa? Karena kemarin ketika saya berangkat haji, saya bersama bapak saya. Ketika dalam perjalanan bapak saja, bapak saya diambil nyawanya oleh Allah. Saya susah dan tidak susah itu saja. Seakan-akan saya susah, saya bertambah ketika saya melihat bapak saya dalam keadaan wajahnya hitam pekat. Padahal awalnya putih bersinar, ketika meninggal hitam pekat, bahkan sekujur tubuhnya hitam pekat Pak Yai. Kemudian antara sadar dan tidak Maka saya Melihat ada sosok orang yang begitu banyak wibawa Banyak cahaya Langsung tidak disuruh mengusap tangannya Dari muka bapak saya sampai ke kakinya seraya saya menanyakan man anta siapa panjenengan maka orang ini mengatakan ana Muhammad fa innahu yusalli alayya yuksiru salata alayya ketahuilah bahwa saya Muhammad bapakmu walaupun salatnya seperti itu walaupun amalnya seperti itu tapi dia senang membaca solawat kepadaku maka saya terbangun, saya lihat wajah ayahku dalam keadaan putih bersinar. Barokah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyuwun matang Allah Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Rabbana Rabbana fil lana Wali walidina وارحمنا وارحمهما كما ربيانا الصغار يا الله ampuni kami ya Allah ampuni kedua orang tua kami ya Allah kenalkan kami dan kedua orang tua kami dengan Nabi Muhammad ya Allah ya Allah berkahi hidup kami dan kedua orang tua kami lebih mengenal Nabi Muhammad ya Allah Allah Ya Allah Kami jarang membaca solawat Bahkan orang tua kami mungkin jarang membaca solawat Ya Allah Tapi kami ingin dan orang tua kami mendapat syafaat Nabi Muhammad Ya Allah Isfa' ya Allah Ya Allah Berikan kami syafaat Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah, kami datang setiap minggu, bahkan setiap hari di majelis solawat. Bukan karena apa, karena kami menginginkan syafaat NabiMu Nabi Muhammad ya Allah. Kami datang jauh dari tempat kami datang dari tempat jauh ke tempat ini bukan karena apa, karena kami banyak dosa dan kami menginginkan dosa kami kau hapus barokahnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa kami ya Allah. Kami sering menghardik kedua orang tua kami ya Allah. Kami terlalu banyak menyakiti istri-istri kami ya Allah. Kami banyak menyakiti suami-suami kami ya Allah. Maka ampuni kami dengan barokah Nabi Muhammad ya Allah. Kami takut Jikalau kami tidak diakui oleh Nabi Muhammad Kami takut jikalau engkau berikan musibah sakit kami Kami cuma mengerang kesakitan Tidak ingat Nabi Muhammad Kami takut jikalau engkau beri musibah sakit Tidak ada dalam hati kami kangen dengan Nabi Muhammad Kami takut ya Allah kami takut jikalau engkau ngambil nyawa kami, nyawa orang tua kami. Tidak ada syafaat Nabi Muhammad. Kami takut karena kami jarang membaca solawat. Karena kami jarang membaca solawat, kami takut jikalau engkau mengambil nyawa kami, dilamakan, dibuat permainan nyawa kami, ya Allah. Karena kami jarang membaca solawat, ya Allah. Maka kami datang ke tempat ini Bukan karena apa Karena kami menginginkan kelak Husnul khatimah Safaat Nabi Muhammad Alangkah indahnya Berikan kepada kami Ketika kami kau ambil nyawa kami Nabi Muhammad membantu keluar roh kami Ya Allah Ketika kami menggerang kesakitan, ketika kami menggerang kesakitan, maka kami ingat Nabi Muhammad, maka kesakitan kami dihapus dengan kemudahan barokahnya dan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jika Engkau telah mengambil nyawa kami, anak cucu kami nangis dan kami tahu tapi tidak bisa apa-apa. Kami cuma mengharapkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Kami datang di tempat ini bukan karena apa? Supaya kau akan muliakan majid-majid kami ya Allah. Engkau akan memuliakan bahkan kami akan temukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kami minta ya Allah jikalau kelak jikalau Engkau mengambil nyawa kami, kau masukkan kami dia yang lahat, maka Nabi Muhammad menyertai kami ya Allah, mendapat syafaat Nabi Muhammad, maka kami akan bisa menjawab man Nabi yuka, maka akan kami akan menjawab dengan lisanin fasih wa tiqadin sahih. Nabi Yuna Muhammad Ya Allah selamatkan kami di sirat ya Allah Selamatkan kami di sirat ketika Nabi Muhammad akan mengatakan ummati ummati apakah kita termasuk umatnya ya Allah maka kenalkan kami dengan Nabi Muhammad sehingga kami bisa diselamatkan dengan barokah syafaat Nabi Muhammad maka jikalau nanti masukkan kami walaupun kami amal kami yang begitu banyak yang begitu sedikit dan dosa kami begitu banyak ya Allah maka kelak di akhirat jadikan kami bersama Nabi Muhammad মা Ya Allah ya Arhamar Rahimin Masukkan kami di surga bersama Nabi Muhammad ya Allah Walaupun kami banyak maksiat Walaupun mata kami kami sering gunakan untuk melihat aib orang lain Aurat orang lain Bahkan lisan kami kami sering menyembunyikan Bahkan mengatakan aib orang lain Tapi kami cuma mengenal mempunyai satu senjata Yaitu solawat kepada Nabi Muhammad Ya Allah mudahkan hisab kami Mudahkan hisab hisab kami dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Masukkan kami dan jauhkan kami dari api neraka dengan barokah Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al